penyakit hati ini nggak diobati, maka lama-lama semakin parah, semakin parah dan semakin parah sehingga membuat hatinya jadi mati. Padahal yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan jasadnya, bukan zahirnya, bukan casingnya, tapi batinnya, tapi hatinya. Betul? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum Sesungguhnya Allah tidak menilai kalian dari potonganmu, bukan dari wajahmu. Ayo to nyaut, bukan dari body, bukan dari precenga, bukan dari dapura tapi yang dinilai adalah hati, batin, rohani. Maka jangan sampai hati kita mati. Hati harus hidup. Bagaimana cara menghidupkan hati yang mati? Jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, dawaul qulub allati tamut bidzikril hayyil ladzi la yamut obate ati sing mati iku kelawan zikir dateng Allah zat kang moho gesang kang ora mati halo obatnya hati yang mati adalah dengan berzikir kepada zat yang maha hidup yang tidak mati yaitu Allah subhanahu dengan berzikir kepada Allah hati yang mati menjadi hidup. Maka zikir menghidupkan hati yang mati. Tahu nggak hati yang mati? Tahu. Wong kene iki gak bahasa Indonesia apa piye? Ngertos ati sing mati mboten? Ati sing mati iku ati sing gak urip. hati yang mati itu hati yang tidak gerak hati mati itu hati sing wis ora obah soalnya salah satu tanda kehidupan itu adalah obah apa wae kapan saya obah berarti saya urip lek wis gak obah berarti wis ora betul Ibu-ibu guyune kok gak enak model. Apa wae janji saya obah berarti saya urip, lek wis gak obah berarti wis ora Ati sing mati ku ati sing gak obah. Dengar disebut nama Allah sama sekali ndak ada getaran, ndak ono obahe babar pisan. Atine Dengar dibaca ayat Al-Quran sama sekali ndak ada getaran gak ubah babar pisan berarti hatinya ayo to nyauto mendengar disebut nama Nabi Muhammad tidak mau baca sholawat itu berarti atine ada azan berkumandang sama sekali tidak merasa terpanggil untuk melakukan sholat bahkan jawab azan saja ndak itu berarti atine kerungu azan duhur yang tidak diparani dengar azan asar nggak datang, dengar azan maghrib juga nggak datang, dengar azan isya yo ndak teko, azan subuh malah melungker. Akhirnya sing azan jengkel, sing azan nesu. Lah yo, lah yo. Orang-orang cuma gimana? Tak panggil waktu zuhur ndak ada yang datang. Aku azan waktu asar, nggak ada yang datang. Aku azan waktu maghrib, nggak ada yang datang. Aku azan waktu isya, nggak ada yang datang. Azan subuh, nggak ada yang datang. Akhirnya yang azan tuh jengkel. Azan jam sembilan pagi. Gregeten. Jadi jam sembilan pagi ku azan sekenceng-kencengnya, sepikire volumenya dipolke. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan belum selesai, wong rong kampung gemberuduk teko kabeh. Ngamuk ngamuk ndak karu-karuan. Ini yang azan dilok-lokno. Kamu itu edian ya. Wong jam 09.00 isuk kok azan edan. Dari sing azan, yo sing edan yo sampean kabeh yo. Tak celuk wayah zuhur ora teko tak panggil asar nggak datang, tak panggil maghrib nggak datang, tak celo wayah isa ya yo tak celo wayah subuh yo ya bareng jam songo ora wayahe tak celo kok teko kabeh. Ini yang edian, ini yang azan apa yang datang? Yang datang apa yang azan? Yo ya podo edane. Termasuk sing rungokno yo melo edan bisa. Jadi ati yang mati ngono iku. Ana radio loro jejer. Halo. Halo. Sama-sama di dicopke, di stop kontak listrik. Yang satu dipetek cetek bunyi iku berarti radione urip soalnya nyetrum situ eh power powernya dipetek cetek gak muni berarti radio mati, halo, halo. ono lambe disetrum nganggo zikir afdhaludz zikri lah kok nyaut la ilaha illallah la ilaha illallah iku lambe urip lambe sehat saiki ana lambe disetrum nganggo zikir la ilaha illallah lah kok nduwe iku lambe bujat maaf kalau kata-kata saya kasar Andekan saya nggak diundang lagi ke sini, saya siap cari tempat yang lain. Ngapunten. Ono peletakan batu pertama Taman Pendidikan Al-Qur'an. Duwite oke, kok nyumbang berarti ku wonge urip rampung panen duit oke, ana TP dibangun kok ndak nyumbang berarti kuwi batang melaku-melaku